الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلاة الله وسلامه على حبيبنا وشافينا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان لا يوم الدين اللهم يا ربنا إنا نسألك علما نافعا وإنا نعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع ونفس لا تشبع إنك أنت على كل شيء قدير اللهم يا ربنا احشرنا يوم القيامة مع زمرة العلماء ومع إمامهم حبيبنا شافئنا ومولانا سيدنا محمد وارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد para orang tua kami, saudara-saudari yang kami cintai, yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah. Sore ini kita bisa melanjutkan kajian kita. Yaitu dengan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamilatil Quran. Yang pada mukaddimah-mukaddimahnya kita hadirkan fikih tentang haid, fikih haid praktis. Dan kita sudah keluar atau sudah selesai tentang rumus-rumus dan juga beberapa permasalahannya. cuma ada yang tertinggal mungkin. Setelah seseorang selesai dari haid kan dia mandi Barangkali ada sebagian dari kita yang mungkin masih kurang jelas masalah mandi besar. Akan tapi sekalian saja mungkin kita hadirkan apa sih hal-hal yang mewajibkan seseorang itu mandi besar. Yang menjadikan seseorang mandi besar ya. Di antaranya adalah haid sama nifas yang sudah pernah kita bahas. Yang ketiga adalah melahirkan. Melahirkan. Yang keempat, junub. Dan junub ada dua cabang. Yaitu keluar mani, baik sengaja atau tidak sengaja. Bersenggama. Kalau mungkin diperinci jadi lima lah gitu ya. Haid nifas melahirkan. Melahirkan janin atau bakal janin sudah wajib mandi. Haid nifas melahirkan. Kemudian keluar mani. Kemudian bersenggama. Keluar mani biarpun tidak sadar dalam mimpi tertidur maka tetap baginya wajib untuk mandi besar. Kapan itu? Di saat hendak melakukan sholat. Biasanya ditambah oleh sebagian para ulama, orang mati wajib mandi, wajib dimandikan bukan mandi. Kalau mandi sendiri bingung nanti kita ya. Tapi wajib bagi orang lain. Namanya fardu kifayah bagi yang hidup. Jadi kalau seseorang terlepas dari yang namanya haid, maka wajib mandi kalau mau melakukan sholat atau tawaf atau mau digauli oleh suami, jadi tidak boleh digauli oleh suami kecuali dia sudah mandi besar dulu. Tidak boleh digauli oleh seorang suami kecuali dia sudah mandi mandi besar. Begitu juga nifas. Melahirkan. Bayi atau bakal bayi keguguran wajib baginya untuk untuk mandi. Lahir bakal bayi wajib mandi ya. Bersenggama, mohon maaf in majelis mulia biarpun dengan cara yang haram zina alhamdulillah ini bukan pembahasan di majelis ilmu cuman harus disebut orang berzina wajib mandi besar ataupun naudzubillah tidak melalui jalur yang normal melalui jalur belakang bersenggama melalui jalur belakang adalah busuk hina dan tapi tetap wajib mandi nah ini yang harus kita pahami adapun cara mandi itu sederhana niat yang pertama, aku niat mandi besar. Isinya mandi besar terserah apakah yang pertama, haid, nifas, melahirkan. Pokoknya mandi besar sudah sah. Boleh juga aku mandi besar, aku mandi karena haid. Boleh. Aku mandi karena nifas. Aku mandi karena melahirkan, boleh. Cuman biasanya aku mandi, niat mandi besar. Dilintaskan di hati pun sah Yang kedua adalah mengguyurkan air ke sekujur tubuh. Tubuh yang masih bersamanya. Rambut yang masih nyambung dengannya, kuku yang masih nyambung dengannya, itu yang wajib. Yang wajib. Biarpun rambutnya panjang 10 meter, tetap harus dibasuh semua, semuanya. Intinya mengguyurkan air ke sekujur tubuh. Tidak pakai sampo juga nggak apa-apa. Jadi jangan gara-gara samponya habis, lalu tidak mandi besar, nggak sholat subuh. Kenapa? Kehabisan sampo. Terus nggak bisa keramas. Keramas Benar, tapi jangan bilang nggak bisa mandi besar. Sebab mandi besar yang penting meratakan air sekujur jur-jur lalu sholat selesai. Merata air sekujur tubuh. Baik. Ini adalah cara mandi besar. Sederhana ya. Airnya air apa? Air yang bisa dipakai ikan, ya, air yang bisa digunakan untuk wudhu. Termasuk air kemasan bisa digunakan untuk wudhu. Ya, tapi mandinya pakai air kemasan, hebat benar nih orang. Ya. Air yang turun dari langit, yang keluar dari bumi, itu adalah air yang asli, yang bisa digunakan untuk berwudu. Kalau ada air turun dari langit, biarpun warnanya warna susu, tetap boleh dipakai wudu. Karena itu bukan susu. Susu itu apa sih? Yang keluar diperas dari sapi atau kambing. Memangnya di sana ada apa sih? Ya ada sapi di atas yang meres sana, gak ada. Maka itu adalah air warnanya warna su, susu. Warna-warna apa? Oh, kopi. Termasuk juga air keluar dari bumi warnanya hitam. Kayak kopi. Ya tetap air yang bisa digunakan untuk mandi besar. Baik. Itu adalah cara mandi besar. Dan harus tahu niatnya sudah nggak usah pakai niat bahasa Arab nawaitul husla rofil hadatil akbari. Takut gara-gara nggak -gara hafal susah mandi besarnya. Makanya fikih kita fikih praktis gampang dimudahkan. Nah keluar mani, keluar mani harus tahu apa itu keluar mani ya. Ada sebagian yang tidak ngerti apa itu keluar mani. Mundur ke belakang ini. Sudah pernah kita bahas orang mukallaf? Jadi nanti insya Allah besok kita bahas siapakah orang mukallaf. Sampai di sini dulu ya. Yang jelas keluar mani itu mewajibkan seseorang untuk mandi besar. Bersenggama mandi besar melahirkan mandi besar. Nah, ingat kapan seseorang masih dalam keadaan keluar darah haid, ini yang sering salah paham. Kalau seseorang masih dalam keadaan keluar darah haid atau dalam keadaan masih keluar darah nifas, masih ngerembes, maka haram haram baginya untuk mandi besar. Sebab mandi besar itu ibadah. Selagi ada orang beribadah mandi besar dalam keadaan keluar darah haid, berarti dia main-main. Sebab darah masih keluar kok dia mandi besar. Lain kalau istihadah. Kalau istihadah mandi besar. Misalnya head sang sambung sampai istihadah. Mandi besar. Biarpun dalam keadaan keluar darah tapi itu bukan darah head. Itu seperti air kencing. Yang membatalkan wudhu. Baik. Jadi uh, orang yang nifas tidak boleh dia mandi besar kecuali sudah terhenti di fasnya. Maka yang kami ingatkan kemarin, orang yang sering salah paham membaca kitab, nggak pakai guru mungkin atau berguru tapi dia ngantuk di belakang, yang mewajibkan mandi adalah melahirkan. Dipraktekkan satu-satu. Sehingga kalau ketemu ada orang melahirkan, suruh mandi, mandi besar. Padahal setelah melahirkan sambung sama nih, nifas. Padahal kalau sudah sambung dengan nifas, nggak ada lagi mandi besar. Ditunda karena kalau lagi nifas tidak boleh mandi mandi besar. Ini masalah. Kalau lagi nifas berarti tidak bisa mandi besar. Ditunda sampai kapan? Sampai selesai nifasnya. Baik, itulah yang perlu dihadirkan tentang cara mandi besar ya. Sederhana, cukup ngambil air, guyurkan. Nggak pakai sampo, nggak apa-apa. Dan mandi besar pun tidak langsung spontan. Dalam madhab syafi'i boleh nyicil. Mohon maaf ya. Mungkin kadang orang ya di rumah orang ya. Atau malu. Habis bersenggama, mohon maaf, habis berhubungan suami istri. Ya, tidak enak malu di rumah mertua atau apa, mohon maaf. Ini mungkin saja terjadi ada pertanyaan gimana. Ya nyicil saja. Kepalanya dulu. <laughs> Kepalanya dulu boleh, nanti disambung. Setelah itu badannya dulu. Hmm, Kalau kepalanya kan masuk kamar mandi kan tidak ketahuan masuk menurut keluar dulu kepalanya. Terus ngobrol-ngobrol dulu misalnya. Ya mungkin karena dalam matahab syafi'i tidak harus mualah, tidak harus langsung. Dia boleh. Itu cara mandi besar. Jadi gampang ya, jangan-jangan persulit untuk orang bisa mandi besar cukup syaratnya mengguyur niat niatnya aku niat mandi besar saja nggak usah pakai nawaitul husla Rirafil hadathil akbari fardun lillahi ta'ala. Gara-gara gak hafal niatnya, lalu tidak mandi besar. Mandi besarnya gak sah ya. Baik, ini saja. Kemudian kita sedikit demi sedikit saja. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan esok. Masuk orang mukallaf, keluar mani, seterusnya harus jelas-jelas tahu itu supaya tidak salah. Kemudian Kita langsung saja, kita lanjutkan. Doa ya, kemarin kita masih doa-doa yang diajarkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Doa yang penuh dengan makna. Baik kalau musnif rahimahullah ta'ala. Nafa'an Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulukum ulumikum fitarini. Amin. Ila angkol. Di antara doa yang dianjurkan doa yang ini. Allahumma ya Allah. Aslih wulatal muslimina. Ya Allah, benailah, perbaikilah pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Ini doa harus kita panjatkan. Hidup kita bukan untuk mengutuk. Mungkin kita menemukan pejabat yang bejat. Pejabat yang bejat, pejabat yang bolim. Maka jangan biasakan lidah kita untuk mengutuk. Akan tapi hendaknya kita banyak berdoa. Allahumma aslih ulatal muslimin. Dan jujur tanyakan kepada diri kita sendiri saat ini yang ribut, heboh, pengen pemimpin yang baik katanya, memilih antara nomor satu atau nomor dua. Jujur di dalam hati masing-masing. Berapa kali kita berdoa kepada Allah, Ya Allah berikan kepada kami pemimpin yang baik. Jangan-jangan hanya karena kita didekati oleh sekelompok lalu kita ngikut dia bukan karena Allah. Bagaimana bagaimana yang pengen pemimpin yang baik tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah berdoa saat tahajud, tidak pernah menyebut ya Allah kirimkan kepadaku pemimpin yang baik. Ayo kaum muslimin semua manjatkan doa itu. Atau malah bermaksiat ini, nunggu hitungan maksiat terus tiap malam datang konser. Ini bagaimana ini? Siap malam hiburan yang tidak tidak pakai sujud. Mestinya akan minta kepada Allah. Ini saat-saat penting ini. Penghitungan ini. Allah yang akan bisa merubah-rubah bilangan itu nanti. Allah yang mengangkat dan menurunkan seorang. Allahumma malikal mulki. Allah yang memiliki kerajaan semuanya akan diberikan pada siapa yang Allah suka. Dan kalau Allah ingin cabut, akan dicabut begitu saja. Maka permohonan ini penting. Amanat wahai ahli iman yang menyaksikan acara ini. Atau yang mendengar dimanapun Anda berada. Jangan lupa untuk memohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita pemimpin yang baik. Allahumma aslih ulatal muslimin. Ya Allah benailah para pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Wafiqhum lil adli. Ya Allah berikan taufik. Bimbingan kepada mereka untuk bisa berbuat adil. Fi ra'ayahum. Kepada rakyatnya. Ra'iyah ra'ayah wal ihsan ilahim dan jadikan mereka adalah pemimpin yang bisa berbuat baik kepada rakyat wa syafaqata alaihim dan bisa berlemah lembut kepada rakyat kasih sayang warifqa bihim berkasih sayang wal i'tina bima salihim dan memperhatikan kepentingan rakyat wa habibhum ila ra'iyati dan berikan ke hati mereka kecintaan kepada rakyat Ra'iyah itu rakyat. Bahasa Arab rakyat itu rupanya. Ra'iyah, rakyat. Gitu ya. Wahabbibir tak ilahim. Dan jadikan rakyat nanti mencintai mereka. Karena Allah tentunya. Bukan sebab penghargaan kepada pejabat kalau bukan karena Allah jadi fitnah. Dua pertiga agama hilang, hancur. Tapi kalau kita mencintai seorang pemimpin karena kebaikan dan kejujurannya, ketulusannya itu bagian daripada iman. Nah, kan? Tetapi sekarang terkagum-kagumnya bukan karena itu semuanya. Sudah tahu fajir, gak benar misalnya masih saja. Diagung-agungkan, dihormati, dimuliakan. Gak ada perlunya. Mendoakan atau mendoakan iya. Akan tapi kalau kita hormat kepada orang fasik, jadi fitnah. Waduh. Foto saja dengan seorang fasik, pejabat yang fasik, bangga dia. Aku telah ketemu dengan ini. Kemana-mana seminggu gak habis ceritanya. Bagaimana bangga dengan orang fasik? Tidak pernah berbangga dengan orang soleh. Kalau sudah orang berbangga kepada orang fasik itu hatinya rusak. Kalau kita punya pemimpin fasik, cukup kita doakan yang banyak. Tidak perlu banyak berbangga. Apa yang dibanggakan dari orang fasik? Doa dan doakan. Wafikhum wa wafikhum doa yang luar biasa yang dibutuhkan para pemimpin. Kalau pemimpin tahu doa ini, mereka langsung gandrung dengan Imam Nawawi ini. Wafikhum ya Allah berikan taufik kepada mereka. Berikan kepada mereka bimbingan tikal mustaqim di jalan yang koridoi, jalan lurus. Wal amala dan berikan kepada mereka kemudahan taufik untuk beramal bi wadha'i fid dinikal qawim menjalankan tugas agama, melaksanakan syariat. Ah, doanya doa mah baik, doa semuanya. Ini doanya orang baik. Imam Nawawi tidak pernah ada kepentingan. Doa begini Imam Nawawi nggak ada kepentingan kepada negara waktu itu. nggak ada. Wong oh, dia merasa cukup dengan makan sekali dalam sehari, nggak pernah ingin rumah harta melimpah. Itu Imam Nawawi rahimahullah taala. Allahumma ya Allah ultuf sultanina. Ya Allah, lemat lembutlah, lemah lembutlah engkau ya Allah. Dengan hambamu, raja kami itu ya Allah. Pemimpin kami itu ya Allah. Maksudnya bermah lembut, maksudnya berikan kasih sayangmu kepadanya ya Allah. Sama kita doakan, Ya Allah berikan kepada pemimpin kami. Kasih sayang wafikhu Dan berikan taufik, bimbingan hu kepada pemimpin, kepada sultan, kepada raja tadi, kepada presidenku. Lima solehid dunia wal akhirati untuk kebaikan dunia akhirat. Doakan. Kita bukan untuk mengutuk. wahabibu ila ra'iyati Dan jadikan mereka dicintai oleh rakyat karena kebaikannya. Wahabib ra'iyata ilahi. Dan jadikan rakyat dicintai olehnya. Wa yakulu ba'akid da'wati al-madhkurati fi jumlatil ulati. Dan wa yakulu hendaknya menambah. Ba'akid da'wat. Ba'akid da'wati bagian atau sisa dari doa-doa. Masih ada doa-doa yang lain. Maksudnya ba'akid da'wat, doa-doa yang lain. Al-madhkurat yang disebutkan fi jumlatil ulati untuk para pemimpin. Wa yazidu ditambah. Allahumma Mahmi nafsahu wa biladahu. Ya Allah, jagalah pemimpinku dan negerinya. Jaga dia. Ini pemimpin, ya sudah ketemu pemimpin yang baik tadi itu. Wasun adba'ahu wa ajnadahu. Dan jaga pengikut adba'ahu. Pengikut-pengikutnya. Dan pasukan-pasukannya. Wansurhu ala ada dini wa sairil mukhalifin. Berikan pertolongan kepadanya. Untuk memerangi musuh-musuh agama. Amin. iril mukhalifin. Dan orang yang melanggar dengan agama tersebut. Wa wafikhu ya Allah. Berikan taufik kepada presiden kami Allah. Liizalatil mungkarati untuk menghilangkan kemungkaran Allah. Dikabul Allah nyambung presidennya anti kemungkaran. Aduh dahsyat. Wahidhari mahasini wa anwa'il khairati. Dan mudahkan mereka untuk menampakkan syiar-syiar kebaikan. Wajidil Islam bisa babi duhuron dan tambahlah Islam dengan keberadaan presiden tersebut duhuron semakin tampak syiarnya. Wa izzahu muliakan dia wa tuh dan rakyatnya izazan bahiran kemuliaan yang kilang gemilang pokoknya enggak uh luar biasa gitu. yang luar biasa. Ya, ini satu kejayaan. Kemuliaan. Allahumma aslih ahwalal muslimina ya Allah. Benailah keadaan kaum muslimin. Wa arkhis as'arahum ya Allah. Murahkanlah harga-harga itu. Naik terus. <laughs> Doain yang tidak pernah doa ya, tidak pernah doa gini bang kita ya. Naik terus ya. Tidak pernah doa sih. Demo ya. Doa dulu baru demo. Turunkan harga. Kami siap untuk menurunkan harga, kata Pak Presiden. Misalnya. Atau calon-calonnya. Harga itu Allah yang atur. Begitulah Allah naik turunkan harga. Minta arhis as'arhum ya murahkan harga-harga barang ya Allah. Wa aminhum fi autonihim dan berikan mereka ketentraman di negeri mereka, kaum muslimin. Tentram, ayam. Wagdi duyunahum yang punya utang ya Allah. Mudahkan mereka bayar utang mereka. Wa afi marudahum yang sakit sembuhkan. Wansur juyushahum dan berikan pertolongan pasukan-pasukan mereka. Wasallim ghaibatahum dan berikan keselamatan dari mereka yang Eh, yang tidak bisa terlihat, yang yang tersembunyi di daerah-daerah sana, yang tidak kelihatan di, di kota atau di mana. Nah, ini maksudnya semuanya ini. Wakalil asrohum dan kurangilah tawanan-tawanan dalam perang. Maksudnya beri kemenangan. Wasfi sudurahum hatinya sejukkan hatinya biar enggak denda marah tok tuh. kau itu kulubin wa bilangkanlah kebencian di hati mereka. Wa'alif bainahum. Pertemukan hati mereka. Alif ulfah. Pertemukan hati mereka dalam saling cinta. Waj'al fi kulubimul imana wal hikmata. Dan jadikan kepada mereka itu adalah iman dan ilmu. Hikmah ilmu di sini. Watabidhum ala millati rasulika. Dan tetapkan mereka rakyat ini dalam agama kekasihmu Nabi Muhammad. Auzihum ya Allah, mudahkan mereka ya Allah. Ayufu bi ahdika untuk memenuhi janjinya denganmu ya Allah. Alladhi ahadtahum alaihi yang telah engkau buat akad janji. Jadi kita janji untuk bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, patuh kepada Allah, janji dengan keimanan keislaman kita. Semoga Allah mudahkan kita menuju itu semua. Wansurhum ala aduwika dan berikan pertolongan kepada mereka ala aduwika atas musuh-musuhmu. Wa dan musuh mereka. ilah al haki ilah al haki ilahal haki, Berarti ada yang dibuang. Ya ilahal haki. Ada nida yang dibuang. Wahai Tuhan. Atau mungkin ada naskah yang lain. Kalau bisa dikira-kira ilahal haki. ya ilahal haki. Wahai Tuhan. Tuhan kebenaran. Kalau ada naskah lain mestinya kayaknya bukan bukan begitu. Waj'alna minhum ilahal haqqi wa ya ilaha. Tuhan yang kebenaran. Waj'alna minhum Jadikanlah kami bersama mereka ya Allah, pejuang-pejuang tadi. Allahumma ya Allah ij'alhum jadikan mereka amirina bil ma'rufi memerintahkan kebaikan, fa'ili nabihi menjalankan kebaikan tersebut, nahina 'anil munkari melarang kemungkaran, mujtanibina lahu menjauhi kemungkaran, muhafidina 'ala hududika menjaga batas-batasanmu, halal harammu, keharaman-keharaman menjaga. Daimina 'ala taatika senantiasa dalam kepatuhan kepadamu. Mutanasifina saling insyaf. Diingatkan gak marah. Ini penting dalam hidup. Jangankan di bernegara, suami istri pun kalau saling insaf mah enak. Yang menjadi masalah egois diingatkan hari ganti balas cari kesaran. Kamu juga gitu, begitu ini musuh. Suami istri yang katanya saling mencintai juga berantem, nggak ada insaf. Diingatkan balas, diingatkan bang jangan begitu. Kamu juga gitu. Bener dulu dong kalau ngingetin orang ribut begitu. Nah begitu orang insaf itu diingatkan biarpun yang ingatkan adalah penjahatnya, misal rajanya kejahatan, kok ngingetkan kita, kamu jangan begitu. Alhamdulillah, makasih. Mutanasihina saling memberi nasihat. Allahumma ya Allah sunhum fi aqwalihim wa af'alihim. Ya Allah jaga mereka itu. Rakyat kaum muslimin semua jaga mereka di dalam ucapan dan perilaku mereka. Wa bariklahum fi jami' ahwalihim dan berkailah mereka di dalam segala keadaan mereka. Kefakiran yang berberkah, kekayaan yang berberkah, Kemudian wa yaftah du'ahu membuka doanya wa yaktimuhu dan juga menutup menghatamkan doanya biqaulihi dengan ucapannya alhamdulillahi segala puji bagi Allah rabbil alamina Tuhan semesta alam. Alam ini Tuhannya hanya Allah. Hamdan dengan satu pujian yuwafi ni'amahu yang sesuai dengan segala nikmat Allah. Kalau kita yang bersyukur kepada Allah, nggak akan syukur kita mencukupi nikmat Allah. Yang bisa mensyukuri nikmat Allah secara benar ya Allah yang tahu nikmat Allah. Sehingga ini ini diajarkan Nabi hamdan dengan pujian. Pujian yang mencukupi nikmat Allah itu pujian apa sih? Pujian kita nggak bisa. Ya pujian dari Allah ya Allah. Segala puji bagimu. Sebagai pujian yang bisa bisa sesuai dengan nikmatmu yang sangat banyak. Yukafi umazidah yang bisa membuahkan tambahan nanti. Jadi ada, ada minta. Jadi kan sudah dijanjikan la isyakartum la azidannakum. Jadi kita aku ya Allah memuji kepadamu dengan pujian yang pujian ini tidak lain adalah rasa syukurku ya Allah yang dengan syukurku ini aku sudah bisa mensyukuri semua nikmatmu. Padahal kalau kita harus mensyukuri nikmat Allah semuanya, nggak akan bisa. Tapi kalau kita bersyukur, ya Allah aku bersyukur kepadamu dengan syukur yang sesuai dengan kenikmatanmu, itu baru. Karena syukur dari Allah itu nanti. Allahumma ya Allah salli, bersalawatlah wassalim dan salamlah. Maksudnya limpahkan salawat dan limpahkan salam, kesejahteraan. Ala Sayyidina Muhammadin kepada Nabi Muhammad. Wa ala Ali Muhammadin dan keluarga Nabi Muhammad. Kama sallaita seperti engkau telah limpahkan rahmat ala Ibrahim kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa ala ahli Ibrahim dan kepada keluarga Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Wa barik ala Sayyidina Muhammad dan berkailah kepada keluarga Sayyidina Muhammad. Wa ala ahli Sayyidina Muhammad dan keluarga Sayyidina Muhammad. Kama barokta seperti engkau telah berkahi dahulu ala Ibrahim kepada Sayyidina Ibrahim wa ala ahli Ibrahim dan seperti kau telah berkahi keluarga Sayyidina Ibrahim fil alamina semesta di semesta innaka hamidum majid engkau adalah yang maha mulia dan maha terpuji engkau maha terpuji dan maha mulia ini ini pungkasan doa Al-Masalatul Khamisah itu doa saja ya. Doa bisa dibaca. Termasuk doa khatimil Quran yang ditulis. Ada doa khatimil Quran. Doanya Imam Ali Zainal Abidin juga ada. Ada doa para ulama. Ada banyak doa-doa khatimil Quran. Yang ditulis ulama terdahulu biasanya memang mencakup doa. Dan lebih dari itu nanti diberi kesempatan jamaah untuk berdoa sendiri-sendiri sesuai dengan keinginan masing-masing. Karena keinginannya berbeda-beda ya. Al-Mas'alatul Khamisah satu masalah yang kelima. Yustahabbu disunahkan idza faragha minal khatmati. Jika selesai dari khataman Quran tadi, ayyashra'a. Hendaknya memulai fi ukhra. Mulai lagi. Baca Quran lagi dari awal. Akibal khatmati setelah khatam, nyambung. Faqad istahabbahu as-salafu telah mensunnahkannya salaf. Wal khalafu dan olaf ulama dahulu dan ulama sekarang, sekarangnya zamannya Imam Nawawi Waqtaju fihi dan mereka berhujah bihadithin dengan hadis Anas bihadithi Anasin dari hadisnya Sayyidina Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda Khairul a'mali al-hallu war-rihlatu kila wa mahuma Sebaik-baik amal adalah datang dan pergi Al-hallu datang rehlah pergi Wa mahuma apa itu istilah halwar rehlah itu Qala iftitahul Qur'ani wa khatmuhu. Pembukaan Quran dan khatamnya. Khatam nyampe. Mulai lagi. Sudah nyampe, mulai lagi. Maka sebaik-baik cara baca Al-Quran begitu. Jadi makanya setelah qul a'udzu Falak, qul a'udzu Nas, kemudian langsung Fa, Fatihah, Alif, Alif mim. Nah, termasuk tahlil yang selama ini dibaca itu layaknya itu memang begini. Baca Quran dari awal, ya. Hatam. Setelah hatam nanti kan kul al-falaq, kul al-rabinas, ya. Setelah kul al-falaq, kul al-rabinas, balik kepada alfa, fatihah balik ke ah, alif lam mim. Setelah doa setelah itu. Itu hebat lagi begitu. Tahlilannya khataman Quran, Masya <laughs> Ini kalau bisa ya. Kalau tidak bisa dipotong saja langsung bab khotamannya. Kul kul al falaq rabbin nas. Tautanya Fatihah alif lam mim sudah. Tambahi ayat kursi ayat-ayat penting. Amanar Rasul surah doa. Tahlil darurat itu ya. Anak hidak usawab semestinya tidak dibatasi sependek itu. Kalau bisa semakin panjang semakin banyak. Bab ihda usawab menghadiahkan pahala. Untuk orang yang meninggal dunia disepakati oleh para ulama. Tidak usah bingung masalah ini. Nah, ada sebagian memuhibahkan urusan tahlil-tahlil. Tahlil bid'ah, tahlil ini. Apa sih tahlil menurutmu? Wa dakwah thawab, ulama terdahulu sudah membahas dan mereka pun tidak pusing. Dan pembahasan mereka pun bagi yang khilaf, bagi yang tidak setuju, bukan masalah bid'ah, bukan bid'ah. Mereka hanya mengatakan sampai atau tidak sampai. Bukan bahasanya sampai atau tidak sampai. Dan hujahnya kita sangat kuat tentang seorang wanita yang menghajikan ibundanya. Nyampe. Dan mereka juga mengatakan nyampe. Alasannya itu Alasannya biasanya ini urusan tahlil ini alasannya. Itu loh, setiap habis kok doa ya Allah, ausil sampaikanlah pahalanya ini kepada orang yang meninggal dunia ini. Siapa yang ngajari begitu? <laughs> Ini adalah hujah kritikan yang yang balik kepada mereka sendiri. Mereka mengatakan kalau ada orang menghajikan ibundanya nyampe atau tidak. Mereka sepakat nyampe. Nah, mereka sekarang ya nyampe. Dan nyampe tidak nyampe kan tidak harus. Habis haji tidak usah berkata, Ya Allah pahala haji sampaikan ke orang tua. Enggak usah. Jadi masalah nyampe banyak kisahnya dan insya Allah itu termasuk dari 12 masalah yang dihadirkan berkenaan dengan tawasul, ida'u ustawab, tahlil dan seterusnya. Maka karena itu adalah khilaf dan ulama seperti Ibnu Kathir menyebutkan khilaf itu antara yasil ola yasil, nyampe atau tidak nyampe. Yang mengatakan tidak nyampe segelintir dan setelah itu dijelaskan dia menggunakan nyampe banyak. Jadi bukan bid'ah atau bukan bid bid'ah, tapi nyampe atau tidak nyampe. Cuma di lidah orang awam yang suka mencaci bagi orang kok berubah menjadi bid'ah atau bukan bid'ah. Padahal ulama berbeda antara nyampe atau tidak nyampe. Ini jauh benar nih. Yasil oleh yasil, nyampe atau tidak nyampe. Kok berubah menjadi bid'ah atau tidak bid'ah? Nah ini biasanya orang yang berlebihan. Pengennya itu mengecap ini ahli neraka, itu ahli neraka, ini ahli neraka. Yang dirusikan siapa? anak saja sama paman saya sempurnakan saya yang lain di neraka ini kan kurang ajar ya nah, dibatasi betul rahmat Allah sangat luas mudah mengkafirkan itu adalah cara hidup yang tidak baik dari sekelompok kaum muslimin ya semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka semuanya baik sampai di sini insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan esok hari jangan lupa etikafnya, jangan pakai ngambil hari ganjil saja nanti malam tetap harus marah di masjid semakin marah ya Wallahu a'lam bishawab. Syukron kami ucapkan kepada guru kita semua Buya Yahya. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keselamatan dan kesejahteraan di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita masuki sesi tanya jawab kepada hadirin dan hadirat yang ingin bertanya. Kami persilahkan satu penanya dari jamaah bapak-bapak dan satu penanya dari jamaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih yang mengucapkan yang kami hormati Bu Yahya. Kami akan bertanya. Ini sebenarnya pertanyaan dari titipan yang saya ingin tanyakan. Najiskah bila kita tersentuh oleh balita yang memakai pampers sedang kita tahu balita tersebut sudah atau apa sudah keluar air kencing, tapi sentuhan itu tidak kering. Eh, tapi sentuhan itu ya kering, tidak basah, tidak sampai membasahi uh, pakaian yang disentuhnya. Demikian pertanyaan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jemaah ibu-ibu. dipersulit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Buya Yahya, saya mau menanyakan kepada ini apa sih yang ihdahu sawab tuh? Kalau yang imamnya perempuan tuh sama nggak sama yang laki-laki? Ihdahu sawab. Pelan-pelan gimana bu? Ihdahu sawab. Kalau membaca roti hadad atau apa tuh? kalau imamnya perempuan tuh sama nggak sama laki-laki maksudnya di, nyampe nggak gitu itu aja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Kaidahnya najis berpindah itu adalah jika salah satunya basah. Najisnya basah, kita kering, kok kita menyentuh maka najis pindah kepada kita. Atau najisnya kering, kita basah. Asalkan satunya basah atau dua-duanya basah, maka najis berpindah. Tapi kalau kering dengan kering, tidak memindah najis. Bapak-bapak tiba-tiba meluk anjing. Meluk babi. Tapi terlihat babi ke kering, maka tidak berpindah kepada anda najis ter tersebut. Jadi kalau sudah najis itu kering, tidak akan berpindah kepada kita. Contoh, lantai kena kencing. Jelas-jelas kena kan kencing. Kalau kita sholat di atasnya maka enggak sah. Kalau kita berjalan di atasnya dilihat dong. Kalau kaki kita kering maka tidak akan pindah najis yang ada di lantai kepada kaki kita. Ada anjing iseng masuk ke masjid mau tawaf, eh, mau apa iktikaf, muter tak. Maka ketahuilah nggak usah najisnya di Dibacuh, dicucikan. Sebab kalau anjing berjalan sepanjang ini terus nggak ada hujan, nggak kira basah. Berarti nggak na najis, jelas ya ringan. Pokoknya najis tidak akan berpindah kecuali salah satunya basah. Ibu ke pasar disenggol anjing. Ya, senggol-senggolan sama anjing. Maka dilihat saja anjing oh basah. Karena anjingnya basah, maka ibu kena na najis. Tapi anjingnya kering, tidak. Pempes kalau nggak tembus basahnya ya nggak na najis. Enggak, enggak najis. Jadi yang menjadikan pindahnya najis apa? Basah. Sehingga kering dengan kering tidak akan saling memberi menjadikan najis. Nah. Kotoran ayam najis atau tidak? Madhab Syafi'i najis. Karena kotoran ayamnya ayamnya buang apa? Buang kotorannya di lantai karena matahari kering jadi kayak co coklat. Disakui Sholatnya tidak tidak sah karena nyakuina najis, dibuang. Ya sudah selesai, asalkan tidak ada yang tertinggal di sini. Karena kering tidak akan memindah najis, selesai. Baik, kemudian ini ada pertanyaan. Uh, langsung dianu dulu ya pertanyaan tertulis apa langsung tadi. Imam ihda'u eh, atau imam tahlil itu gimana? Boleh laki, boleh perempuan. Namanya imam itu berdoa jadi sama, imam itu adalah yang berdoa. Siapa yang berdoa? Perempuan boleh berdoa, laki boleh berdoa. Ibunda kita berdoa, kita amini. Saudari kita berdoa, amini. Tentunya yang dijaga adalah masalah kehormatan lagi. Ada perempuan perempuan 18 tahun pakai dandan dan seronok suruh naik ke mimbar jadi imam. Amin, amin. Ya nggak bener gitu ya. Jadi kalau masalah keperempuannya nggak ada masalah. Cuman yang perlu dijaga kehormatan tentang siapakah dia, di mana tempatnya. Nah, kalau kaum laki-laki semuanya ini adalah malam istimewa yang akan meminta hil adalah neng siapa umur 18 tahun bajunya merah gitu misalnya <laughs> di kalangan orang-orang berjubah lah ini ngecek kalau gitu ya nah, tidak seperti itu kalau maksudnya perempuan di rumah tiba-tiba saudara kita baca tahlil ihda usawab menghadiahkan pahala ibunda kita baca tahlilnya boleh nggak ada masalah baik pertanyaan yang ada sangkut pautnya dengan tadi mandi ya, seberapa banyak air yang digunakan untuk mandi besar nggak ada batasnya cuman kalau banyak-banyak boros itu haram jadi intinya tidak harus mengalir guyur pokoknya air segelas kepalanya tok Segelas lagi badannya tok, segelas lagi kakinya. Intinya merata ke sekujur tubuh dalam bentuk siraman, bukan diusap. Disiramkan. Kalau pakai keran kecil diratain, itu sudah sah. Yang penting apa? Digu, diguyurkan. Biarpun satu panci, segelas cukup. Kalau seandainya ada orang, saya bisa merubah diri saya jadi kecil sepena. Nyebur, naik sudah be Heres. Ya, <laughs> jadi intinya sekujur tubuhnya kesiram ah, air. Nggak harus banyak-banyak. Air pokoknya air yang bisa pakai wudhu gitu saja deh. Kalau air yang nggak bisa dipakai wudhu ya nggak bisa. Air kelapa, ya. air teh, ya. air mustakmal dengan syarat-syaratnya. Air mustakmal harus tahu nih. Kita tidak belajar bab wudhu di sini nanti kacau. Panjang lagi kisahnya. Air mustakmal itu bukan air yang kesentuh lalu jadi mustakmal, loh tidak. Air yang sudah dipakai untuk berwudu, sisa wudu digunakan untuk membasuh yang fardu yang terpisah dari dari anggota tubuh dan dia adalah air sedikit. Tidak air sedikit di gelas diguyurkan sah. Air kemasan satu botol gede itu cukup untuk mandi besar. Cukup. Pertama kepala dulu, set. Belahan tangan di belakang, set. diguyur sambil gosok-gosok ini, set. Itu sudah cukup. Enggak pakai sampo pun boleh. Nah ini kadang-kadang dipikir harus kebiur ke kolam. Ya yang punya kolam. Nggak punya kolam, nggak mandi besar sepanjang hidupnya ya. Gemericik yang ngalir. Keran kecil. Asalkan kalau dibiarkan terus bisa merata. Sebab selagi masih di tubuh ini, mengalirnya tubuh ini air bukan mustakmal. Jadi bisa dari atas. Kecil sekali. Terus kepala sampai ngerata, ngerata, ngerata, ngerata, ngerata. Sampai ke bawah, sampai kaki, sah sudah semuanya. Ya, okay? Itu saja. Kemudian ada pertanyaan lagi. Pak mau tanya, kalau orang istihad, ah betul, ini mumpung saya bu ya ingat. Istihadah itu seperti orang yang, oh cara berwuduknya, mumpung ingat. Ingat kemarin kita sudah bahas masalah orang kena istihadah. Jadi orang istihadah itu bukan orang head, tapi orang disamakan dengan orang beser, kencing terus. Jadi istihadah itu batal wudhu terus. Sebab ngerembes. Maka hukumnya cara berwudhunya sama dengan orang beser. Sama orang beser. Beser kencing terus. Kalau orang kencing terus, berarti biar habis wudhu kencing lah lagi. Batal lagi kan. Habis wudhu batal lagi. Orang istihadah begitu hari headnya sesuai dengan rumus yang kita sebutkan pas sekarang harus dihukumi istihadoh misalnya nah ini yang nggak ngikuti dari pertama ini biasanya mengah-ngoh apa gitu ya karena memang ini rumus head setengah jam kali tiga makanya tolong diambil rekaman bagi siapapun yang menginginkan insya Allah to tolong tim di, di, di, dipotong khusus tentang head praktis selama ini beberapa hari ini beberapa menit kan cuma 10 menit 10 menit 10 menit 10 menit bagian headnya saja Nanti bagi yang tidak bisa ngikuti karena terlambat bisa dari awal. Kalau nggak hafal rumus itu dijamin bingung terus sampai akhir tuh. Nah, karena rumus kemarin yang sudah kita permudah itu harus hafal lima rumus, lima aja nggak hafal kan lewatan. Masih inget nggak ibu? Nah, kalau nggak inget kelewatan nih. Makanya itu belajar head yang praktis dilarang bawa buku. Buku ini pun nggak boleh ini. Nah, nggak ya, usah. Ini ada buku headnya, kopiannya mana cek? Nggak usah. Cukup itu saja dulu. Nah, Nah, di saat seseorang dihukumi istihadah, misalnya istihadah berat telah bercampur antara darah haid dengan darah istihadah. Maka di saat istihadah, istihadah itu tidak wajib mandi besar. Kalau istihadah misalnya seorang wanita haid di hari yang dia tidak boleh haid. Contoh, masih ingat kemarin? Seorang wanita keluar darah haid 10 hari. 10 hari. Coba ibu yang jawab yang katanya faham tadi. Ah. Setelah sepuluh hari, berhenti darah sepuluh hari. Setelah berhenti darah sepuluh hari, keluar lagi darah. Keluar lagi da, darah. Baik, darah yang berikutnya darah head atau bukan? Hah? Darah head atau bukan? Head? Head atau bukan? Kayak anak kecil. Kan bukan, bukan, bukan. Bukan toh head? Head. Head bukan, bukan. Eh. Ibu keluar darah 10 hari. Setelah darah 10 hari berhenti 10 hari, bersih 10 hari. Setelah bersih 10 hari keluar darah lagi 5 hari. 5 hari ini darah haid bukan? Gak bisa, wong darah keluar kok. Hah? Karena tidak dihadapi suci berapa? Eh, cari. Maka itu darah istihadah ringan. Rumusnya di mana ini? Head, head. Nifas, nifas. <laughs> Aduh, nanti eh, nah, darah darah sapi. Ya, bisa ngomong gitu nanti. Karena sampai PO, nggak begitu rumus. Pasti tidak mungkin ada head di situ. Sepuluh hari keluar darah, itu head jelas. Lima hari suci, eh sepuluh hari suci. Setelah sepuluh hari kok keluar darah, nggak mungkin darah head di sini. Karena apa? Belum didahului oleh suci belas hari. Berarti itu darah istihadah. Lah karena darah wajib wajiban dibesar atau tidak? Ya tidak. Tetap wajib sholat karena itu adalah hari yang tidak mungkin keluar darah head Terus bagaimana keluar darah saya ini? Ya sudah sholat saja. Itu bukan darah head nggak usah mandi, yang gak usah. Terus ya kayak orang kencing saja. Gimana? Dibersihkan. Kayak orang beser. Kayak orang beser. Orang beser. Caranya bagaimana? Nah, ini baru kalau sudah paham istihadah baru caranya. Kalau istihadah nggak paham, ngapain belajar caranya begini? Nah, caranya istihadah kayak orang beser. Caranya adalah boleh berwudu kalau sudah masuk waktu. Jadi tidak sah. Kalau sudah masuk waktu duhur baru sah wudunya. Sebelum duhur kok wudu nggak dianggap. Sama seperti orang beser persis karena dia beser, cuman beser darah. Bukan beser kencing. Jadi tidak boleh berwudu kecuali sudah masuk waktu. Setelah masuk waktu tek, begini baru dia boleh Nah, pertama kali yang dilakukan, dilakukan sebelum berwudu membersihkannya. Disucikan, dibersihkan. Setelah itu, mohon maaf, dikasih penyumbat. Setelah kasih penyumbat, penyanggah. Mohon maaf, mungkin dikasih kapas tebal, kemudian dikasih softtek yang kuat, itu sudah cukup. Kemudian mohon maaf, ini celana dalam. Setelah begitu, baru mengambil air wudhu. Setelah itu, dia bergegas. Ada empat ya, Syaratnya masuk waktu dulu. Setelah masuk waktu baru bersih. Menyumbatnya. Kemudian setelah berwudu segera. Ya. Masuk waktu dibersihkan, disumbat. Kemudian setelah itu apa? Bersegera. Setelah wudu langsung bersegera. Enggak boleh nunggu-nunggu. Entar aja sholatnya nggak Enggak. Kecuali untuk nunggu sholat berjamaah baru boleh. Dan satu wudhu hanya bisa digunakan untuk satu sholat dalam madhab Imam Syafi'i. Berbeda dengan madhab Abu Hanifah. Lah ini loh, ini ilmu ringan sebetulnya. Cuman ringan kayak apapun, kalau orang nggak tahu juga nggak bisa, tetap nggak bisa. Belajar itu penting. Kalau saya ya, itu bagaimana cara wudhunya orang beser. Nah, biarpun itu keluar darah, dimaafkan tidak dianggap sebagai orang yang batal, dimaafkan. Karena tidak ada berhentinya ini. Cuman itu pun dengan catatan memang sepanjang waktu sholat ini memang darah tidak pernah berhenti. Kalau berhenti ditunggu dulu sampai berhenti baru dilepas itu semuanya bersihkan nggak ada apa-apanya. Karena tadi digambarkan istihadohnya lima hari. Masa nunggu lima hari? Ya enggak dong. Lima hari wajib sholat. Karena itu hari yang harus suci. Itu wajib sholat. Istihadoh ringan ada tiga kan? Istihadoh kubro ada satu. Nifas satunya. Nifas sendiri nanti ada. Ini. Karena ada dari lima syarat itu kan yang jebol menjadi istihadoh ringan. Head sebelum 9 tahun. Head kurang dari 24 jam. Head yang tidak dilalui suci. 15 hari. Itu semua adalah istihadah ringan. Ringan sebetulnya. Asalkan hafal yang kemarin itu. Kalau nggak hafal bakal bingung terus. Bingung, bingung terus ya. Sudah hawanya orang head itu pusing. Suruh mikir darah pusing lagi ya. Baik. Baik itu saja. Ada empat syaratnya. Orang kena beser. Sama paling tak istihadah. Cara bersucinya. Satu. Setelah masuknya waktu sholat. Yang kedua, dibersihkan, disucikan dulu. Yang ketiga, disumbat. Yang keempat, bersegera. Jadi setelah berwudu, bersegera. Nunggu, nggak sah. Baik, itu saja. Baik, ini saja insyaAllah. Ada pertanyaan tertulis. Saya mau tanya masalah puasa ini. Saya puasa, tapi malamnya lupa niat. Baru ingat pagi jam 8. Nah, puasanya sah enggak? Nah, di dalam madhab kita Imam Syafi'i dan jumhur ulama kecuali madhab Abu Hanifah. Menurut madhab ulama Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal wajib tabyitun niyah menginapkan niat di dalam puasa fardu. Jadi kalau seseorang melakukan puasa fardu wajib niatnya di malam hari sebelum subuh tiba. Wajib niat. Kalau menurut Abu Hanifah bolehlah pagi asalkan belum sempat makan. Maka dihimbau hendaknya semuanya perhatian kepada niat. Dan niat tuh nggak harus pakai seperti itu. Kami ingatkan selalu Niat itu tidak harus pakai itu nawaitu anak anada ifarti syahr Ramadan nanti sanafantullah ta'ala. Tidak harus begitu. Cukup aku niat puasa Ramadan esok hari ya Allah mu Beres. Gara-gara niat yang diajarkan oleh ustadz yang panjang itu ada orang yang nggak puasa itu. Ditanya ngapain kamu nggak puasa? Semalam nggak teraweh. Terus karena nggak teraweh saya nggak niat. Oh, jadi niatnya itu ngikut imam teraweh. Gara-gara nggak niat katanya kalau nggak niat kan nggak sah. Ya karuan oh, nggak sah makan aja sekarang kan. Jadi eh, niat itu cukup aku niat puasa Ramadan esok hari bereslah. Sah sudah. Gak usah dengan niat macam-macam. Kalau niat panjang juga sangat sah karena itu lebih lengkap. Dan hakikatnya di dalam hati lidah hanya untuk membantu saja. Kemudian lah kok lupa niat. Kemarin sudah kita ajarkan awal Ramadan yang hadir di majelis ini. Atau sebelumnya, hari Ahad sebelumnya, hari Sabtu sebelumnya. Hendaknya niatnya sebulan. Niat puasa berapa? Sebulan. Jadi di malam itu pakai madhabnya Imam Malik. Di apa? Di rapel. rapel. Di rapel. Di dobel. Ya Allah aku niat puasa Ramadan sepanjang bulan Ramadan. Nah ini. Jadi nanti kalau giliran lupa sudah punya cadangan niat 30 <laughs> hari itu. Ini cuman kalau ternyata mungkin mulai besok mulai nanti malam niatnya begitu dirubah supaya kalau ternyata nanti esok harinya lupa bisa ikut madhab Malik. Cuman kalau ada orang yang terlanjur lupa beneran, kalau masih sahur saja ada pendapat dalam madhab syafi'i. Sahur, tapi lupa nih niat. Termasuk Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam ithafu ahli Islam di khusus siam ternyata ya dimaafkan kalau orang yang penting sahur. Sebab nggak ada. Makan tuh adanya akan makan siang, makan malam, sarapan. Kan begitu. Makan malam kan biasanya kan habis isya atau sebelum maghrib. Kalau ada makan jam tiga ini aneh. Apaan? Makan apa namanya? Sahur. Sahur itu untuk apa? Puasa. Jadi biarpun nggak niat dimaafkan sah deh. Tapi sahur. Hmm. Jadi kalau masih sahur saja masih masih sah. Baik. Kemudian jika ternyata memang betul-betul lupa asalkan belum sempat makan, bolehlah, tapi jangan disengaja lagi begini. Ini bab kecelakaan darurat. Tiba-tiba sudah terlanjur pagi, Allah, aku belum niat nih. Aku belum niat. Jam berapa? Jam 8. Astagfirullah, semalam belum niat beneran nih. Sahur juga enggak. Niat belum. Gimana nih? Maka ikut madhab Imam Abu Hanifata, asalkan belum makan, boleh disusulkan niatnya. Sudahlah orang awam jangan dipersulit. Ikut Abu Hanifah, niat. Aku niat puasa. Pokoknya belum ma makan. Jangan, aduh setelah dua piring baru niat. Enggak benar tuh ya. Nah. Jadi sebelum makan apa-apa, baru dia adalah ni niat. Dan kemudian juga masalah eh, niat ini, memang harus dimudahkan puasa, biar tidak berat. Menurut Imam Abu Hanifah, niat. Kalau puasa sunnah mah boleh. Puasa sunnah itu menurut jumhur ulama pun boleh. Pagi-pagi, nggak ada sarapan. Sampai jam 9 istrinya belum nyiapin sarapan. Ya sudahlah neng, puasa aja deh. Kayak Nabi, Masya Allah. Ini niru Nabi semuanya. Gak usah marah-marah, Pak. Tenang aja. Bangun atau istirahat pagi-pagi nyari. Ma atau mi, neng. Ada sarapan gak? Aduh, belum masak nih. Sudahlah kalau begitu aku puasa. Oh, cakep bener nih suami gak marah-marah. Jam begini, belum beres. Ah, <laughs> ah, gitu. Rasulullah begitu. Aisyah, ada makanan gak sarapan pagi? Aduh, belum ada ya Rasulullah. Idan asum. Kalau begitu aku berpuasa. Waduh, Baik benar tuh suaminya. Akhirnya kata istri, langganan deh, mending besok gak usah masak, biar suami puasa. Kan lumayan, gak ada buat makan siang. Wah ini istri pemalas, begitu. Nah, gak boleh begitu. Itu kan babnya kecelakaan ya. Baik. Ini saja insya Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaatnya banyak yang belum di, dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa besok majlis ahad pagi majelis ahad pagi. Dan terus majelis ini berjalan sampai kalau sudah besok lebaran baru gak ada. Eh, masih ada. Nanti takbir masih ada. Jadi sampai lebaran gak ada lebaran. Kalau belum lebaran masih tetap ada pengajian. Tidak ditutup. Ramadan kok berkurang? Enggak. Ramadan harus tambah ini. Karena begini ini kalau suruh sholat berapa jam tadi kita di sini? Satu jam di setengah ya. Kalau suruh sholat satu jam setengah bisa mu? Berat banget nih, sudah ngaji saja pahalanya lebih dari sholat ini. Ngaji terus, ngaji kayak begini. Dah. Ini sudah kayak pahala sholat nih. <laughs> Kalau sudah sholat teraweh saja sudah, aduh aratnya panjang-panjang lagi. Hmm, aduh, aneh nih. Ngedumel aja ini. Ini begini kalau lumayan, bisa nyantai, bisa ini. Termasuk ibadah ini. Tak berbanyak majelis. Jangan lupa nanti malam iktikaf. Silsilah renungan kita adalah di malam iktikaf itu ya. Sampai lebaran nanti, insyaAllah. Dan lebaran jangan lupa kita ada tarfir ke takbir keliling untuk mengangkat syiar. Syiar agar orang tahu disunahkan itu semuanya takbir atau tertaj. Pada zaman Sayyidina Umar gema suara orang takbir itu menggema di mana-mana. Baik ini saja. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rahmna wa la tu'adzibna wa surna wa la takhadulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuhtir alayna innaka ala kulli syangadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah yang Maha Kasih, kami mohon ya Allah. Berikan kepada kami ya Allah ilmu yang manfaat ya Allah. Berikan ke hati kami kekhusyuan ya Allah. Berikan kepada hati kami ketawaduan ya Allah. Berikan ke hati kami ketulusan ya Allah. Berikan ke hati kami cinta ya Allah. Cinta karenamu ya Allah. Sehingga kami tidak mencintai apapun dan siapapun kecuali karenamu ya Allah. Berikan kepada hati kami kasih sayang ya Allah. Agar kami bisa berkasih sayang dengan sesama kami. Dan berikan kepada kami pengampunanmu ya Allah. Agar kami menghadapmu ya Allah dengan ya Allah tanpa membawa apapun dari dosa-dosa. Wahai dat yang maha pengampun ya Allah. Ya Allah ini majlis mulia kami mohon ya Allah. Kabulkan doa kami di majlis mulia ini dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, kirimkan kepada kami pemimpin-pemimpin yang tulus, pemimpin-pemimpin yang berjuang untuk kekasihmu Nabi Muhammad, pemimpin-pemimpin yang koridor ya Allah dan jauhkan kami dari orang-orang munafik, jauhkan kami dari pendusta-pendusta, jauhkan kami dari pemimpin yang tidak adil. Wahai yang maha mulia, Muliakanlah kaum muslimin yang ada di negeri ini Dan kaum muslimin yang ada di Palestina Ya Allah berikan pertolongan kepada mereka Kaum muslimin yang ada di Suri Kaum muslimin yang ada di penjuru negeri Dimanapun mereka berada Muliakan mereka Angkat derajat mereka Ya Allah Yang meninggal di Palestina dari kaum muslimin Ya Allah angkat mereka sebagai syuhada-syuhadamu Dan berikan ketabahan kepada mereka yang ditinggal Ya Allah Dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, kirimkan bantuan kepada mereka ya Allah. Dan kami mohon wujudkan keindahan di masyarakat kami, di keluarga kami khususnya suami istri yang saling mencintai karenamu. Indah hidup kami dalam cinta karenamu. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, semua yang ada di majelis ini Allah. Jadikan mereka hamba-hamba yang kau cintai, kekasih-kekasihmu. Dan kami mohon yang sempit rizkinya lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah ya Allah. Halal penuh berkah ya Allah. Halal penuh berkah ya Allah. Dan kami mohon ya Allah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami semua ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami semua ya Allah. Dan berikan kasih sayangmu kepada mereka. Dan berikan kepada kami kecintaan kepada orang tua kami dan guru kami. Ya Allah ketulusan dalam mengabdi kepada guru kami dan orang tua kami. Dan kami mohon ya Allah seperti engkau pertemukan kami saat ini, pertemukan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon kirim orang-orang soleh, orang-orang tulus yang bisa berjuang di tempat ini Allah. Dan siapapun yang telah berjuang di tempat ini berikan ketulusan dan keikhlasan. Dan jadikan kami bersama mereka ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon berikan kepada kami semua khusrul khatimah. Kelak saat kau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu Kau cabut nyawa kami dalam keadaan kami sujud di dalam solat kami karenamu, khusuk karenamu. Ingin kau cabut nyawa kami saat kami, Ya Allah, membaca Al-Quran. Kami ingin kau cabut nyawa kami saat kami, Ya Allah, kau ridhoi. Kami ingin mati husnul khotimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon Ya Allah, kelak saat kau hendak mencabut nyawa kami, jadikan hati dan lidah kami, ya Allah, mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia.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 Walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم حسبنا الله ونعم الوكيل نئم المولى ونئم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل مولا ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير استقبل بركة الفاتحة Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.